السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dengan Al-Quranul Karim yang menerangi jalan kehidupan manusia yang menjelaskan segala yang dibutuhkan oleh umat manusia dan Allah mengutus Rasulnya dengan agama yang benar dengan agama Islam yang kelak Allah menangkan dan pasti Allah menangkan agama itu di atas agama yang lainnya walaupun orang-orang musyrik benci dengan hal itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين dan saya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk. Baginya segala kepemilikan. Kita tidak memiliki apa-apa walaupun kita mengira diri kita memiliki sesuatu semua yang ada pada diri kita, semua yang ada di rumah kita, semua yang kelak akan kita bangun dan kita miliki pada hakikatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamd dan baginya segala pujian. Karena memang yang memiliki berhak untuk dipuji. Yang mencinta yang mencipta berhak untuk disanjung dan dipuja sehingga kita senantiasa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dan dia berkuasa atas segala sesuatu dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan agama ini semoga selawat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Amma ba'd. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 Rabiul Akhir 1437 Hijriah kita semakin yakin bahwa manusia benar-benar membutuhkan ilmu. Kejadian-kejadian yang kita lihat munculnya aliran-aliran nyeleneh, munculnya sekte-sekte sesat. Seperti kemarin yang lagi rame di media adanya Gafatar ya dan banyaknya orang yang ikut itu suatu bukti kalau kita ini butuh sama ilmu agama ini jangan pernah mencukupkan diri dengan pelajaran agama di SD coba tanyakan kepada orang-orang pengikut Gavatar tuh belajar agamanya cuma SD, SMP, SMA itu yang mereka pelajarin Bahkan sebagian orang dokter. Walaupun dokter di bidangnya, tapi dia itu awam dalam bidang agama. Kalau nggak belajar agama, kita terkadang menokohkan masyarakat sebagai tokoh fulan. Oke, dalam bidang ilmunya tafadol silahkan. Tapi dalam bidang agama harus belajar. Maka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya Allah kami mohon kepadamu ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat rizki yang tayyib yang halal dan amalan yang diterima Baik saya suruh bagi-bagi buku ini pertanyaan pertama tema kita apa ketika jahan mendatangkan di surat apa ayat berapa Masya Allah Langsung datang di Di surat apa itu? Masya Allah Taib yang tahu surat dan ayatnya Anak kasih hadiah Surat dan ayatnya Jamaah Nah Surat Al-Fajr Ayatnya Masya Allah Jadi Antum seharusnya dapat separuh tuh hadiahnya. Iya, surat Al-Fajr ayat 23. Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan lil muttaqin. Di antara tanda-tanda orang yang beriman Alladzina idza tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tambah beriman. Maka juz amma yang memang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat. Kalau sholat maghrib itu dianjurkan membaca kisarul mufassal yang pendek-pendek dari surat al-mufassal yakni dari wadduha sampai anas. Adapun sholat isya, ya, zuhur dan asar mungkin dianjurkan untuk membaca awsatul mufassal dari amma yatasaalun sampai wadduha. Adapun kalau sholat subuh dianjurkan membaca dari tiwalul mufassal itu dari surat al-hujurat sampai terakhir. Kita kenapa diperintahkan untuk terus baca tujuh amma tuh? Maghrib, Isya ya. Kemudian zuhur, asar. Ya. Walaupun kita baca Quran semuanya. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Tapi Nabi mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, kepada sahabatnya, kalau sholat sama orang itu ketika sholat Isya, jangan baca Al-Baqarah. Antum baca Al-Baqarah jemaah. Kita aja imamnya baca panjang sedikit udah ingin pindah masjid. Emang kalau baca Al-Baqarah kayaknya nggak ada yang sholat di masjid ini. Tapi ketika kita membaca yang pendek-pendek dari juz amma, di situ ternyata awal dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 99 persen ya. Juz amma itu turunnya di kota Mekah mukarram Salah satunya surat Al-Fajr wal fajri wa layalin ashr. Allah menceritakan tentang hari akhir. Dan setiap hari kita mengatakan maliki yaumiddin. Tiap hari. Bahwasanya Allah itu pemilik, penguasa, raja pada hari pembalasan. Maka dengan kita membaca Al-Fajr ini salah satu yang akan kita kaji, harapannya kita tambah yakin dengan agama kita. Kita yakin bahwa semua yang kita lihat akan kita tinggalkan semua hanya akan membawa tubuhnya tanpa sehelai pakaian pun. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Orang-orang akan dihimpun pada hari kiamat dalam kondisi telanjang. Antum mau punya seribu pakaian yang kau miliki sekarang. Tidak ada satupun yang akan kau pakai. Kita beli sandal berulang kali yang mahal-mahal, beli sepatu macam-macam. Kelak di padang mahsyar kita akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki. Gurlan dalam kondisi belum disunat. Di surat Al-Fajr ini. Kalau antum bawa Quran dibaca Quran. alhamdulillah billahi rajim. Allah mengatakan, Waji'a yawma idzin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى pada hari itu ketika manusia di padang mahsyar ketika mereka melewati haud telaga dan semua nabi memiliki telaga mereka akan melewati pembagian rapot mizan lalu Allah akan datangkan neraka jahanam didatangkan sebagai azab jamaah jadi ketika itu mereka belum melihat neraka jahanam tapi tatkala manusia akan digiring menuju neraka jahanam. Allah datangkan neraka jahanam. Kayak apa sih neraka jahanam? Apa kita patut takut dengan neraka jahanam? Apakah kita harus khawatir dengan neraka jahanam? Sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalla. Nah, kita harus takut. Kita bisa bayangin kalau umpamanya ada penguasa yang zalim datang ke tempat ini. Kemudian dia membuat api di kampung Cikunir ini semuanya. Lalu kita melihat satu persatu orang dilemparkan ke dalam api itu. Anak-anak kecil dilemparkan, wanita-wanita dilemparkan. Bagaimana perasaan kita? Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada hari itu neraka jahannam didatangkan. Laha sab'una alfu zimam. Neraka jahannam itu memiliki 70 ribu tali kekal Subhanallah. Jadi dia itu entah wujudnya seperti apa. Antum tahu yang biasanya dikekang itu adalah binatang. Antum tahu bagaimana sapi yang tidak mau nurut itu biasanya dikekang, ditarik sama orang. Ini tali kekang raka jahanam sab'una alf simam. 70 ribu ma'akulli kulli zimamin sab'una alfi malak yajurrunaha. 70 ribu kali kekang itu. Setiap satu tali kekang yang menarik itu bukan satu malaikat. Tapi 70 ribu malaikat. Satu tali kekang ditarik 70 ribu malaikat. Dan jumlahnya 70 ribu tali kekang. Makanya Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada batu yang jatuh di neraka itu. Masuk puluhan tahun, 70 sampai 80 tahun baru sampai di keraknya. Nauzubillahi minan nar. Orang-orang yang di padang mahsyar bagaimana kondisi mereka ketika neraka jahanam didatangkan? neraka jahanam akan terdengar dari jarak yang sangat jauh sekali. Ada suaranya neraka jahanam itu. Bahkan neraka jahanam bisa berbicara dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah kelak akan mengatakan kepada neraka jahanam, "Halim talati? Apakah engkau sudah penuh?" Wa taqulu hal masih. Neraka jahanam akan berkata kepada Allah, "Apakah masih ada tambahan?" Di surat Al-Furqan ayat 11 dan 12 Allah menceritakan bagaimana suara neraka jahanam yang didengarkan oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Allah mengatakan idza ra'athum min makanin ba'id ketika neraka jahanam melihat manusia Ketika neraka jahanam didatangkan, mereka melihat penghuni mahsyar. Mereka melihat orang-orang yang berhak mendapatkan dia. Maka neraka jahanam itu sami'u laha taghayyuran wa zafira. Neraka jahanam itu menjerit seakan-akan. Mereka ingin orang-orang itu segera dimasukkan ke dalam situ. Anda tahu bagaimana suara neraka jahanam? Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya beliau meriwayatkan dari Suti bahwa dari tempat yang jauh masih rata mi'ati am dari jarak seratus tahun raka Jahannam itu melihat manusia manusia dan mereka mendengar suara jeritan raka Jahannam. Ubaid ibn Umar dia menafsirkan sami'u laha taghayyudan wa zafira orang-orang yang ada di padang mahsyar akan mendengar suara amarah neraka jahanam desahan neraka jahanam qala inna jahannam la tazfaru zafratan la yabqa malakun wala nabiyyun mursalun illa kharra liwajhihi tarta'idu faraisuh kata Ubaid ibn Umair neraka jahanam itu akan menjerit dengan satu jeritan sehingga tidak tersisa satupun malaikat yang dekat dengan Allah tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka akan sujud semua gemetar hatta inna Ibrahim alaihi salam la yadthu ala rukbatihi sampai-sampai Nabi Ibrahim itu berlutut di lututnya antum tahu bagaimana ketika mendengar suara menggelegar orang itu kadang-kala nggak bisa berdiri jemaah langsung lemas dan gemetaran wa yaqul dan Nabi Ibrahim berkata Rabbi la as'aluka al-yawm illa nafsi. Wahai Rabbku, hari ini aku tidak meminta keselamatan kecuali untuk diriku sendiri. Ingat ada tiga tempat yang manusia lupa dengan keluarganya. Kita nggak akan ingat dengan anak-anak kita. Kita tidak akan ingat dengan orang tua kita. Yang kalau hari ini anak kita sakit, kita akan keluar dari rumah mengantarkan rumah sakit. Apabila dokter mengatakan kau harus nebus obat dengan harga 10 juta, kita akan cari. Kita punya motor akan kita jual demi anak kita selamat jaman. Tapi pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah masih bisa seorang di antara kita ingat dengan kerabat yang lainnya nanti di padang mahsyar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathi mawatin, amma fi thalathati mawatin fala." Adapun di tiga tempat enggak ada yang ingat. Yang pertama, ketika pembagian rapot sampai orang itu tahu di tangan yang mana dia mendapatkan rapot. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rapot dengan tangan kanan kita. Yang kedua ketika ditimbangannya. Wallah antum akan tahu kalau dunia ini gak ada artinya. Lau kanitid dunia ta'dilu indallah janaha ba'udah masa minha kafiran syarbatama. Kalau dunia ini ada artinya di sisi Allah, seperti satu sayap nyamuk, orang kafir nggak akan Allah kasih minum. Ketika ditimbangan akan ditimbang semua amalan kita. Kitab kita pun, diri kita pun akan ditimbang. Nggak ada orang yang ingat kecuali nafsi, nafsi. Cuma diri dia. Yang ketiga, ketika sirat telah dipasang di atas neraka jahanam. Neraka jahanam didatangkan, sirat ditaruh orang-orang disuruh melewati. Nggak ada yang ingat kecuali kepada dirinya sendiri. kondisi orang-orang yang berada di padang mahsyar dalam kondisi mereka ketakutan Allah menyebutkan ya yang sering kita baca pada hari Jumat hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah wajah mereka pada waktu itu Di dalam Al-Quran Al Karim Allah mensifati bagaimana wajah-wajah orang yang bakal menghuni api neraka. Dia namanya orang, untuk melihat ketika orang difonis ya. Di dalam sidang kasus apa saja. Dia berharap fonisnya nggak terlalu besar. Tapi ternyata hakim menfonis dia, dia berharap mungkin 2-3 tahun. Tapi hakim menfonis dia 20 tahun. Antum akan lihat perubahan di wajah orang itu. Mungkin dia bisa nuntut, aku mau naik banding. Pada hari itu nggak ada naik banding. Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 60. Wa yawmal qiyamah tara alladhina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswadda Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah Muka mereka menjadi hitam. Dikatakan kepada mereka, "Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin." Bukankah di neraka Jahannam ini tempat buat orang-orang yang sombong? Orang yang tidak mau menerima kebenaran. Betapa seringnya kita menolak kebenaran karena yang menyampaikan. Mungkin kita tidak kenal. Karena yang menyampaikan mungkin orang yang kita benci sama dia. Tapi al-haq, kebenaran itu harus kita terima siapapun yang menyampaikan. Tapi kadangkala kita sombong jemaah. Makanya orang yang di hatinya ada kesombongan, apa pantas masuk surga dia? ketika jahanam didatangkan. Jahanam itu akan mengeluarkan percikan-percikan api. Ya kita lihatlah bagaimana ketika ada orang membakar sesuatu, ada angin, kemudian percikan bunga-bunga, bunga-bunga api itu akan muncul. Antum betapa bahagianya tatkala melihat kembang api. Di Arab itu kembang api itu apa bahasa Arabnya? Al-Ab Naria Al-Ab permainan api kita lihat di langit tapi bagaimana mainan neraka jahanam ketika keluar Allah berfirman di surat Al-Mursalat ayat 32 dan 33 Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr kata Allah sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana-istana itu yang datang ke tempat orang-orang yang sedang mendekat menuju neraka jahanam. Bagaimana kondisi mereka tatkala akan melewati sirot dan mereka melihat neraka jahanam di depan mereka. Terbang percikan-percikan api itu. Seperti istana-istana yang tinggi dan besar. Seperti barisan onta-onta kuning yang datang. Kita kena percikan api tangan kita. Bagaimana kalau itu seperti istana yang besar? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhruju unuqun minan nar yaumal qiyamah." Akan keluar makhluk seperti leher dari dalam api neraka jahanam keluar jemaah laha ainani tubsiran wa udhunani tasma'an dia memiliki dua mata yang melihat dan memiliki dua telinga yang mendengar walisanun yantik dia keluar dari api neraka dan dia dapat berbicara orang-orang itu sedang hendak melewati sirat yaqul dia berkata menakutin orang-orang. Karena azab pada hari kiamat itu bukan cuma azab hisi, bukan cuma azab di tubuh kita. Tapi azab jiwa pun diadab, ditakut-takutin selalu. Apa yang dikatakan oleh makhluk itu? Ukil tu bisalasa. Aku diperintahkan untuk menyiksa tiga orang. Bikulli jabbarin anid dengan orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Jabbar, penguasa yang sulit dikasih tahu, senantiasa merasa benar. Wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Dan aku diperintahkan untuk menyiksa orang yang memohon kepada selain Allah. Yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Wabil musawwirin dan dengan orang-orang yang suka melukis dan menggambar. Masih banyak kita lihat orang-orang Islam yang kerjanya jualan patung. Subhanallah, antum lihat di daerah Ponorogo, di daerah-daerah yang memang terkenal basisnya Buddha atau Hindu di sana itu, itu orang Islam jualan patung. Dia mengatakan saya tidak menyembah. Enggak, anak enggak ikut. Ada cuma cari rezeki, Nah, engkau akan ditunggu oleh unuk yang keluar dari api neraka itu. Na'udzubillahi minan Manusia ketika melihat azab tentunya dia akan berusaha mundur. Ketika orang melihat di situ ada api, ada kebakaran, dia akan balik. Bahkan dia akan cari tempat yang menyelamatkan dia. Di surat At-Tur ayat 13 14 Allah mengatakan, "Yauma yud'auna ilana ila nari jahannam da'a." Hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibun. Pada hari mereka didorong. Didorong jemaah. Orang nggak mau masuk tapi didorong oleh malaikat-malaikat Allah sekuat-kuatnya. Ditunjukkan nih neraka jahanam yang kalian dustakan ini tempat. Na'udzubillahi minan nar. Nah, apa yang dilakukan manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat, ya Allah. Ternyata benar ada neraka. Ternyata benar hari pembalasan. Tapi apa gunanya? Allah sudah ingatkan berkali-kali di sini. Sebagaimana seorang anak Sebelum ujian nasional dikasih tahu sama gurunya, belajar nak. Sama orang tuanya belajar nak. Dia tetap main-main. Ketika hari pengumuman nilai dia keluar, ya Allah, ya tadzakkar. Tapi buat apa? Kalau mungkin di dunia dia bisa ngulangin kembali, ngulangin kembali agar dia sukses. Tapi pada hari itu nggak berguna lagi apa yang dia ingat jamaah. Allah ceritakan di surat Al-Furqan ayat 13 dan 14 tentang ketika manusia-manusia didorong ke dalam api neraka jahanam dan mereka berjatuhan dalam api neraka jahanam. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranin da'au hunalika thubura Kata Allah apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, diikat, dilemparkan ke dalam api neraka kaki dan tangannya dibelenggu. Orang ketika dilemparkan dalam kondisi terbuka, dia mungkin akan cari pegangan. Dia akan cari sesuatu. Tapi ketika dalam kondisi terikat dan dia melihat neraka jahanam dilemparkan ke tempat yang sempit dan dia tidak bisa berbuat apa-apa mereka akan memanggil berdoa di tempat itu agar mereka binasa orang ingin mati ingin sudahlah lebih baik aku mati naam itu penyesalan yang tiada arti maka dikatakan kepada mereka la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira. Pada hari ini kalian jangan mengharapkan kehancuran sekali atau satu. Silahkan kalian berdoa berkali-kali minta kehancuran. Silahkan. Yauma idhi yatadhakkarul insan wa anna lahu dhikra. Yaqul Manusia akan mengatakan, Ya laytani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat baik dalam kehidupanku. Andai kata solat. Andai kata aku datang ke masjid. Andai kata tu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun kata Allah hai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah dan kalian lihat apa yang kalian persiapkan untuk hari esok sih apa yang kalian bawa orang tua masya Allah nabung di dunia kenapa yang tidak nabung ya Allah saat anak kepingin anak-anak bisa kuliah nanti dia tahu ada hari esok buat anak-anaknya padahal dia tidak tahu kapan anaknya mati dan tidak sedikit orang tua yang menabung demi anaknya bertahun-tahun ketika anaknya umur 20 tahun anaknya meninggal dunia apa yang kau akan gunakan dengan hartamu ada hari esok yang lebih panjang dan hari itu buat kita dan keluarga kita apa yang kau siapkan terserah kau, jangan sampai datang hari kau mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas ya Allah ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Yang pertama as-sihhatu wal faragh. As-sihha sehat dan waktu luang. Banyak orang ketika sehat nunda-nunda berangkat haji. Makanya kita lihat kebanyakan jemaah haji itu tua dan sakit. Padahal ibadah haji itu butuh fisik yang kuat. Maka para jamaah, ketika kau sudah mampu berangkat haji, jangan kau tunda. Umur 25 tahun mampu berangkat haji, mampu. Apa sih yang dibilang manis tata'a ilaihi sabila? Para ulama mengatakan azad warrahilah. Azad, bekal dan kendaraan buat berangkat. Gak harus kau punya rumah. Nggak. Nggak harus kau punya mobil. Tapi kau punya kemampuan, punya bekal. Ada yang ditinggal buat istrimu. Ada yang kau tinggal buat anak-anakmu. Ada yang kau tinggal buat keluargamu. Dan kau punya bekal untuk berangkat. Nggak harus kaya berangkat haji. Enggak. Tapi harus mampu. Kalau dia mau berangkat haji. Kebanyakan orang nunda-nunda. Ketika berangkat di sana dalam kondisi tua, tidak bisa sempurna dia beribadah karena kakinya sudah lemah. Jemaah haji kadang kala tempatnya jauh hotelnya. Maka tolong jadikan berangkat haji cita-cita. Kita yang ada di benak kita cita-cita punya rumah. Iya Ustaz, anak nabung buat punya rumah. Anak nabung buat punya mobil. Tapi pernahkah kau nabung buat berangkat haji? Kalau kau niat, Allah kasih. As-sehat tuh nikmat sehat. Ketika kan kau dikasih sehat. Banyakkan orang Masya Allah. Ketika sehat. nggak datang ke masjid. Sholatnya bolong-bolong. Ketika sakit. Dia berusaha. Ya Allah andai kata aku sehat. Aku akan ke masjid. Bohong. Kau sudah pernah sehat. Dan kau tidak ke masjid. Itu banyak terjadi. Beda dengan orang yang biasa ke masjid ketika sehat. Maka tatkala dia sakit, tetap pahalanya buat dia seperti dia ke masjid. Subhanallah. Itu salah satu kemuliaan Allah buat orang-orang yang beriman. Yuktabu lil maridi wal musafir ma kana ya'malu sahihan muqiman. Au yuktabu lil abdi ma kana ya'malu sahihan muqiman idza kana musafiran au maridan seorang mukmin ketika dia sakit atau dia musafir tetap pahalanya seperti pahala dia kalau sehat dan sedang di rumah orang musafir biasa capek mungkin nggak bisa sholat malam orang musafir mungkin dia nggak bisa baca Quran karena kecapean tapi pahalanya tetap ditulis seperti kalau dia di rumah jadi seorang mukmin ketika masa mudanya masa mudanya dia beribadah ke masjid Puasa sunnah, baca Al-Quranul Karim, sholat malam. Dan suatu saat tatkala dia tua dan sakit, tidak bisa melakukan itu. Tetap full Allah kasih. Ini ini kemuliaan Allah. Tapi kadang kala kita lupa dengan nikmat sehat itu. Wal farau dan nikmat waktu luang. Modal kita hidup itu bukan uang. Modal kita hidup itu bukan gaji yang kita terima dari kantor kita. Tapi modal kita hidup itu adalah waktu. Dan ternyata waktu tidak bisa dibeli. Orang punya uang 5 miliar. Bisa nggak dia nambah umurnya dua hari? Dua hari aja, anak mau tambah. Dua hari ya Allah. Nah. Orang punya uang satu triliun, Ketika waktunya habis, ditinggal duitnya. Ente nggak bawa, ya udah habis waktu ditinggal. Maka yang manusia berpikir ingin menambah waktu, ingin membeli waktu, dan tidak bisa dia menambah waktu. Dia mau beli dari orang lain. Orang tua melihat anaknya sakit ya, dia punya uang satu miliar. Dia akan berikan, ya Allah yang penting dia tambah umurnya. Kalau bisa orang tua ingin memberikan umurnya kepada anaknya, kalah. Gak akan mungkin bisa. Maka yang punya waktu luang, gunakan untuk istighfar. Amalan yang mudah, yang ringan, zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu, Masya Allah, lebih banyak waktu luang mungkin daripada bapak-bapak. Subhanallah. Makanya ibu-ibu itu masuk surga mudah sebenarnya. Apa kata Rasul SAW? Ana izin minum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti." Perempuan yang salat lima waktu, benar salatnya. Banyak wanita salat di rumah seharusnya waktunya bisa tepat tapi dia menunda-nunda masih banyak kerjaan, masih banyak itu. Sebagian suami mungkin dia kerja di kantor, istirahatnya jam 1. Dia baru bisa sholat mungkin setelah jam 1 dan alhamdulillah masih masih ada waktu sholat ketika itu. Tapi usahakan tetap berjamaah. Tapi ibu-ibu dengar azan bisa langsung sholat. Masa itu dia yang ngatur. Dia mematikan kompor, dia matikan. Dia sedang nyapu, dengar azan, dia bisa berhenti, dia taruh sapunya. Nggak ada yang ngatur dia. Kecuali diri dia sendiri. Tapi kadang-kala diatur oleh setan. Eh ente asan selesaikan dulu. Kalau sudah selesai semua kan sholatnya jadi khusyuk, jadi macam-macam. Itu kadang-kala habiskan bisikan setan. Akhirnya iya, iya selesaikan. Udah nyapu selesai, selesai nyapu, ding dong. Anaknya balik, minta makan. Oh, anaknya minta makan ya bikinin makan mau nggak mau sama anaknya. Tambah telat, tambah telat, tambah telat waktunya. Maka banyak wanita yang sholat duhurnya itu kadang kala sudah ya udah siang banget. Asar, maghrib, isya. Maghrib tuh yang waktunya pendek. Ibu-ibu ketika maghrib, sebelum maghrib sudah dipersiapkan. Waktu maghrib ini pendek, anaknya-anaknya udah dipersiapkan. Jangan pas adzan sibuk memandikan anaknya. Eh mandi, mandi macam-macam. Sampai ibunya belum mandi. Iya ketika ngurusin anaknya, kan ibu-ibu itu senang lihat anaknya cantik-cantik ya, udah rapi, tapi dia lupa dengan kewajiban dia kepada sang pencipta. Sholat. Jangan sampai nanti ya laitani qaddam tuli hayati. Kita menunda waktu pahalanya berbeda. Karena sebaik-baiknya sholat dilaksanakan di awal waktu. Maka laksanakanlah. Puasa yang lima waktu perempuan itu. Puasa bulan Ramadan. Kemudian dia taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya akan dikatakan ente masuk surga silahkan dari pintu mana Fadl subhanallah maka waktu luang wanita tolong dijaga dan bapak-bapak ada yang kerjaannya menanti masya Allah seperti apa satpam Satpam itu kerjanya nggak ngomong dia. Seharusnya satpam itu orang yang paling banyak berzikir. Karena kerjanya kan diem. Subhanallah, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan yang nggak enak kerjanya jadi resepsionis. Ngomong terus dia. Kapan dia mau berzikir? Ya Ustaz, terus orang tanya. Gak bisa. Maka yang punya kerjaan, semua itu sudah diatur jamaah. Tapi orang harus tahu diri, ya Allah aku mungkin kasih kerjaan di sini nih, supaya aku banyak berzikir. Tapi orang yang jadi resepsionis mungkin dia kerjaannya memang meng, memberikan servis kepada orang. Dia bisa tersenyum, yang senyum itu jadi sedekah buat saudara-saudaranya. Dia bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan dia. Tapi gunakan waktu. Karena modal kita ini sebenarnya bukan uang, tapi waktu. Ketika orang-orang di neraka jahanam mereka mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, andai kata aku ya beramal kebajikan, ya sudah nggak ada, nggak ada kesempatan buat dia. Apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka disiksa di dalam api neraka jahanam? Yang bisa mereka mereka lakukan adalah memanggil penjaganya. Antum kalau di penjara, antum akan kalau butuh sesuatu akan pukul sesuatu supaya sipirnya datang. Dia butuh sesuatu. Penghuni neraka, iya. Dia butuh. Maka dia akan memanggil malaikat penjaga neraka di surat Az-Zukhruf ayat 72. Mereka akan mengatakan wanadau ya Malik. Mereka akan mengatakan menyeru wahai Malik. Malik itu khazinun nar penjaganya, sipirnya api neraka. Apa kata mereka? Lihat dia alaina rabbuk. Wahai Malik, Robmu suruh mematikan kita semuanya. Robmu suruh membuat kita tewas semuanya. Tolong kau mintakan kepada Robmu agar kita dia bertawasul. Dia minta tolong, tolong kau mintakan kepada Allah supaya kita dimatikan semuanya. Apa kata Malik? Qal innakum makizun kalian akan tetap di sini selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Tetap selama lamanya Subhanallah. Nggak ada harapan keluar dari api neraka. Di surat Fatir ayat 36 Allah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور kata Allah dan orang-orang yang kafir mereka akan mendapatkan neraka jahanam mereka tidak akan dibinasakan sehingga mereka mati kadang-kala orang kalau disiksa terlalu parah harapan dia apa mati antum bisa dibayangkan ketika tangan antum dibakar di dunia dibakar, yang satu dibakar, kaki antum dibakar. Antum akan ngomong sama orang yang nyiksa antum, sudahlah inti bunuh anak asal. Kita akan mengatakan hal itu dan orang-orang kafir akan mengatakan hal itu di neraka jahanam nantinya. Mereka tidak akan mati. Wala yukhaffafu anhum min dan tidak ada keringanan. Mungkin ada hari kita lihat di penjara tuh ada hari mereka bisa berjumpa dengan keluarga mereka. Ada remisi, ada orang-orang masih di penjara tapi bisa olahraga, bisa main bola, bisa makan bersama. Nah, Laisalahum ta'amun illa mim Mereka tidak akan punya makanan kecuali dari dari pohon-pohon yang berduri. Mereka terpaksa makan karena mereka lapar. Mulut mereka berdarah-darah dengan duri itu. Mereka makan lagi sebagai bentuk penyiksaan kepada mereka padahal tidak akan membuat mereka kenyang tapi itu azab dari Allah kadzalika najzi kulla kafur an Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran" Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak nangis. Tapi realitanya nangisnya kita itu sedikit, ketawanya banyak. Kita nangis kebanyakan ya, Kebanyakan kita nangis itu. Anak termasuk di dalamnya kalau sakit. Aduh, sampai nangis-nangis gitu kan. Atau kadangkala menangis seperti orang kalau lagi sholat, imamnya nangis di Masjidil Haram. Tuh banyak yang nangis tuh. Nanti tanya bisa, ente kenapa nangis? Ya nggak tahu, imamnya nangis, salah jadi ikut nangis. Jadi jadi nggak ada Karena takut sama Allah nggak, karena ya karena imamnya nangis dan ikut nangis kata dia. Nggak enak kalau nggak nangis mungkin dia. Subhanallah jamaah, subhanallah jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azab yang Allah berikan Antum bisa bayangkan seperti apa orang mengazab. Antum bisa bayangkan di dunia ini bentuk penyiksaan yang terjadi di muka bumi ini. Pada hari itu nggak ada seperti yang Allah berikan azab. Allah itu rahmanir rahim jemaah. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nabi Muhammad informasikan. Nabi ibadi informasikan kepada hamba-hambaku itu anni anal ghafurur rahim informasikan kepada mereka bahwa aku adalah Rob yang ghafurur rahim tapi juga kasih tahu kepada mereka wa anna azabi huwal azabul alim azabku itu azab yang pedih sekali na'udzubillah minan nar wa la yuthiqu wathaqahu ahad dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang neraka nanti. Apa yang dilakukan oleh orang-orang neraka? Mereka ingin menebus diri mereka. Lo anna lahum ma fil ardi jami'an. Andai kata satu orang itu punya isi bumi. Kita di dunia Masya Allah. Kita ini kalau di penjara, kalau disiksa, kita ngomong sama sipirnya, anak kasih inti satu miliar. Oke, okay, nggak disiksa. Paling tidak diringankan. Ringankan. Besok sipirnya butuh duit lagi disiksa lagi. Nanti kan anak kasihin. Tapi pada hari kiamat kalau kita mendatangkan seluruh isi dunia. Kita bayarkan ke Malik. Tolong jangan disiksa. Tolong dikeluarkan dari api neraka. Ma tuqbila minhum. Allah nggak akan terima dari mereka. Andai kata mereka bawa seisi bumi ini emas. Lalu mereka katakan, nih Keluarkan aku dari neraka, ma tuqabbila minhum. Nggak akan diterima. Allah akan memberikan ikatan yang sangat sakit mungkin sampai patah-patah tulang mereka di dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Itu orang-orang pelaku dosa. Khususnya orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan dikatakan kepada mereka pada hari itu dan ketika dia mati di dunia ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang mutmainnah yang damai yang tentram ingat jiwa manusia ini punya dua sifat atau tiga sifat jiwa yang pertama adalah ammaratum bisu innan nafsa la ammaratum bisu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Dan neraka itu diliputin dengan yang disukai dengan nafsu kita. Jadi neraka sama nafsu itu cocok. Nafsunya suka menyuruh kepada keburukan, nah tempatnya neraka. Sifat yang kedua adalah an-nafsul mutmainnah. Allah juga menyebutkan la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama. Ada jiwa yang suka mencela. Jadi proses sebenarnya nafsu itu suka menyuruh kepada keburukan, nanti akan sampai tingkat nafsul mutmainnah. Prosesnya itu eh, ya akan senantiasa jiwa orang mukmin itu mencela. Kita habis berbuat dosa, biasanya akan ada yang mengatakan, "Itu kenapa lakukan itu? Kenapa inti perbuat itu?" Kita mau ya Allah ya. Karena memang dosa itu sesuatu yang bergejolak di dalam hati kita, di dalam jiwa kita dan kita tidak ingin orang lain melihat nggak ingin ketahuan orang lain. Maka kita akan selalu dicela, oleh jiwa kita. Adapun nafsul mutmainnah yang sudah damai. Ketika adzan dikumandangkan, dia itu didorong oleh jiwanya untuk ke masjid. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan dia, orang itu cinta dengan harta. Tapi ketika jiwa itu sudah damai dia akan didorong untuk mengeluarkan walaupun berat dengan jiwa tapi ada perang di dalam jiwa dia itu sehingga dia mau mengeluarkan sedekah mau berpuasa mau meninggalkan yang haram maka yang nafsul mutmainnah ini akan dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah radiyah dalam kondisi dia ridha dengan dirinya Kemudian mardiyah, Allah meridoin dia. Gimana sih orang yang ridho sama Allah? Antum tahu sahabat-sahabat Nabi. Allah mensifati mereka itu radhiyallahu anhum wa radu Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah jemaah. Kehidupan para sahabat. Kalau antum membaca Siar A'lamin Nubala, antum baca kitab Hilyatul Aulia, punya Abi Nuaim. Abu Nuaim akan menceritakan bagaimana kondisi para sahabat yang susah hidupnya. Yang kadang-kala sehari makan, besok nggak makan. Yang kadang mereka hanya memiliki satu pakaian, satu yang dia pakai, itu saja. Tapi dia ridho sama Allah. Nggak pernah dia marah sama Allah, nggak. Kadang-kala kita ini baru hijrah, ini Orang baru taubat ini mengatakan ya Allah Ustaz, anak setelah hijrah ini kok tambah susah hidup anak macam-macam. Subhanallah, kok nggak ridho sama Allah? Allah kasih kepadamu jari-jari yang bisa bergerak. Allah kasih kepadamu kau bisa kenal sama Allah. Nikmat yang luar biasa yang lebih besar dari dunia dan isinya. Nih, nafsul mutmainnah. Radiyatan martiyah, dia ridho. Apa yang Allah berikan kepada dia selama hidupnya walaupun susah dalam kondisi sakit, dalam kondisi suka, duka, dia tetap rito Karena dia tahu Allah Rabbi. Dunia ini hanya darul bala. Hanya tempat ujian. Fadkhuli fi ibadi. Dikatakan kau masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kita ini jamaah kalau berbahagia sendirian nggak enak, nggak ada temennya. Antum bisa bayangkan ketika antum bahagia dapat rezeki tapi antum sendirian. Anak antum sudah meninggal. Istri antum sudah meninggal. Bapak antum sudah mati. Antum sendirian. Antum sukses. Masya Allah. Antum mendapatkan gelar. Tapi sudah sendirian, nggak ada temennya Apa akhirnya? Kebahagiaan itu. Maka Allah katakan kepada jiwa ini, fadkhuli fi ibadi masuklah engkau ke kelompok hamba-hambaku yang soleh wadkhuli jannati dan masuklah ke surga Allah Al-Imam Ahmad bin Hambal ketika dia ditanya oleh salah seorang muridnya ya imam matar roha imam kapan istirahat sih kita ini kita ini lima waktu sholat ada kewajiban nuntut ilmu, datang ke masjid. Mungkin hari Sabtu ini seharusnya untuk istirahat sama keluarganya, tidur, habis subuh tidur sampai siang. Tapi harus datang ke majelis ilmu, nuntut ilmu. Nanti ada sholat duha, ada puasa sunnah, sholat duhur nantinya. Kemudian ada sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ada kewajiban kita menundukkan pandangan kita, kewajiban kita bersedekah banyak. Subhanallah. Maka dia tanya, ya imam mata roha, kapan istirahat kita? Kata Imam Ahmad, fi awali qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu, satu kakimu di surga, baru istirahat. Maka ketika dikatakan fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah ke surga Allah. Maka itulah tempat istirahat kita yang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam Ya. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh menuntun kita untuk mencapai an-nafsul mutmainnah Anak kemarin ditegur sama jemaah. Sama ibu-ibu. Ketika ngisi kajian di Cijantung. Ibu-ibu kan yang dibawa itu pakai layar. Dia tanya kemarin sama anak tulis surat. Ustadz kenapa Ustadz kemarin di Cijantung minum pakai tangan kiri terus? Masya ya anak lihat ya. Anak jadi bingung. Ternyata ada yang kameranya terbalik. Iya, memang kamera web. Oh. Jadi kamera web itu tampaknya terbalik. Jadi anak jadi bingung. Oke, oh, selfie itu terbalik. Insya Allah, mudah-mudahan kita nggak terbalik jemaah. Insya Allah jemaah. Tuh, anak minta maaf. Kalau ustadznya salah ditegur jemaah saya salah cuma memang kadang kala ya ustaz ustaz juga nah iya ada yang komplain juga jemaah tujuh kali nulis apa nulis pertanyaan nggak dijawab ada dua kemungkinan yang pertama ustadznya nggak bisa jawab ustadznya nggak bisa jawab kan salah satu kelebihan surat tertulis apa pertanyaan tertulis anak senang dengan pertanyaan tertulis ini jadi kalau nggak tahu kan tinggal ditaruh <laughs> gitu kan tapi kalau pertanyaan langsung kan aduh kita ngomong nggak tahu ini kan berat kan yang kalah tapi padahal harus ngomong nggak tahu nggak boleh Ustadz itu kan Ustadz malu gengsi nggak bisa jawab ya kalau nggak bisa jawab katakan wallahu alam mau gimana sampai Imam Malik itu pernah ditanya oleh muridnya berangkat dari Spain sana, dari Isbania, dari Andalusia. Bawa pertanyaan dia, 40 lebih nih bertanya. Yang dijawab sama Imam Malik kalau nggak salah cuma tiga. Kata nih muridnya, Imam, aku jauh-jauh tuh. Kau nggak bisa jawab. Gimana kau ini kata dia? Ya katakan ke orang-orang di Andalusia aku nggak bisa jawab. Mau apa memang nggak bisa jawab? Mau dipaksa? Antum lihat kalau ujian, anak-anak ujian itu nggak bisa jawab di pasar jawab Allah karena kalah bikin ayat-ayat mereka itu. Wah kita kan ngajar di kampus itu kan uh, sebutkan dalilnya. Dia kan nggak bisa jawab. Kadang kala sampai bikin Al-Quran. Ah, haram jamaah. Ya udah katakan wallahu a'lam kau wallahu alam itu separuh ilmu gitu kan separuh ilmu walaupun nggak dapat nilai nggak apa-apa memang <laughs> tapi jangan bikin ini katanya mohon tulis nama penanya ada hadiah oh ternyata hadiah ini buat penanya jemaah bukan buat yang ditanya sama ustaznya Ustadz, apabila kita pernah melakukan dosa-dosa besar apakah nanti di padang mahsyar akan dibacakan oleh Allah di hadapan orang banyak syukron subhanallah Allah jalla jalaluh ghafurur rahim betapa banyak dosa yang kita lakukan tapi sebagian di antara kita tidak tahu antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak karena anak ketika berbuat dosa mesti mencari tempat yang tidak ada orang melihat. Anak tidak ingin ada orang tahu dengan dosa anak. Antum seperti itu. Bagaimana kelak pada hari kiamat? Orang yang Allah ampuni, orang yang Allah ampuni, maka Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang tidak bertobat dan Allah tidak mengampuni dosanya, akan Allah tunjukkan di hadapan manusia. Dari awal keluar kubur. Ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, orang yang ahli ibadah. Masya Allah, ada orang yang mati dalam kondisi sujud. Maka Allah akan bangkitkan dia dengan bekas sujud tampak di wajahnya. Atau bagaimana dia dengan sujudnya, orang-orang melihat dia ini orang soleh. Ada yang mati dalam kondisi sedang pakai ihram. Maka dia akan keluar dari kuburnya, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ada orang yang mati pernah ngambil tanahnya orang, mindah patok ya. Pada hari kiamat ketika mereka digiring itu ada orang yang bawa tanah ada yang bawa kambing. Apa yang dia lakukan di dunia akan tampak pada hari akhir itu. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Pada hari itu kalian dipaparkan, nggak ada sedikit pun yang tersembunyi. Maka cukup kita ini riak kebaikan, nggak ada yang riak dosa kecuali orang-orang yang nggak benar. Ini kan ada orang yang bangga dengan dosanya, tapi kita mesti riak dengan kebaikan. Nanti orang yang riak akan Allah tunjukkan, ini fulan riak selama ini. Na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Jadi kalau ditampakkan ia akan dibacakan, antum akan lihat tatkala ditimbang, orang-orang lihat. Tapi semuanya disidang sendiri-sendiri. Itu juga buat mempermalukan manusia. Ya agar mereka tahu bahwa selama ini mereka berbuat dosa Allah melihat dosa mereka. Baik, yang bertanya ini boleh ambil hadiah dari panitia. Begitu. Masya Allah. Ustaz, kenapa setiap angka dikisahkan selalu angka 7, 70, 7 ribu? 70 ribu. Itu rahasia Allah Jalla Jalaluh. Tawaf tujuh kali. Sa'i tujuh. Jumlah hari tujuh. Jumlah langit tujuh. Jumlah lapisan bumi tujuh. Pintu neraka tujuh. Ada apa dengan tujuh? Wallahu a'lam bishawab. Memang ada rahasia Allah menjadikan tujuh ini? Ya, kita nggak tahu. Ada memang yang berusaha untuk menyingkap, dikatakan, aduh nggak tahu lah, anak. daripada jawab salah. Wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah Ustadz bagaimana cara berbaktinya seorang istri kepada suami yang terkadang zolim Baik dengan perkataan maupun dengan tindakan fisik Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khair. Jamaah, antum kalau ngelihat sohib-sohib antum di sini, baik-baik sama antum semua. Tapi antum nggak tahu dia dolim sama istrinya. Kalau orang dolim sama istrinya itu ada dua coretan di sini ya. Dia akan tutup coretan itu. Karena dia malu dilihat orang. Tapi di rumah dia tidak malu berbuat dosa. Istri kalau punya suami yang dolim, yang pertama dia harus introspeksi diri. Kenapa kok suaminya dolim? Kenapa kok aku menikah dengan suami yang seperti ini? Emangnya suami itu siapa yang milihkan? Kan ibu sendiri yang milih. Dulu ketika dipinang mau. Beda kalau paksaan. Ya kalau paksaan kan ada anak yang dipaksa umpamanya. Tapi kebanyakan anak lihat ya yang nikah mungkin tahun 2000 ke bawah bukan tahun 2000 2010 lah itu pacaran-pacaran semuanya ketemu sohibnya di kuliah teman kerja apa maksudnya itu pilihanmu gitu jarang yang pilihan orang tua mungkin ada tapi jarang kalau itu pilihanmu sekarang Seorang istri ketika melihat suaminya kok seperti ini, maka dia bertanya, kenapa kok seperti ini? Padahal dulu dia baik. Dulu ketika mau menikah, Masya Allah, panggilnya sayang terus. Ketika baru nikah pun Masya Allah. Tapi ada orang yang memang, na'udzubillah, na'udzubillah. Baru nikah seminggu, sayangnya hilang. Sudah. Manggil istrinya udah, eh, bodoh sini Usil dipanggil bodoh. Kadangkala -kadang istri berbuat salah ya. Subhanallah. Perempuan ketika baru nikah dia baru belajar melayani suami, baru belajar nih. Kecuali kau mau nikah sama yang sudah yang sudah ahli cari janda. Janda udah tahu cara melayani, tapi kalau perempuan ini belum tahu gimana cara melayani suami. Kadang-kadang ya butuh butuh penyesuaian. Maka suami harus tahu. Tapi ibu tolong dilihat Kenapa suami kok berubah? Dengan memperbaiki diri. Ibunya mungkin ada istri yang kalau suaminya marah ikut marah. Ya berantem. Suami karena merasa di atas, merasa dia pemimpin dan dia mampu mukul ketika dibantah oleh istrinya main tangan. Si istri mengatakan loh, kok kok mukul? Aku kan gak salah ya udah mau berangkat kemana terus ribut terus di rumah adanya tapi kalau satu ngalah jadi dalam rumah tangga itu dan bapak-bapak nih semua yang kau lakukan dengan istrinya itu dicatat sama malaikat wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ada tuh yang mencatat kerjanya apa saja yang kau keluarkan dan kau perbuat maka ibu-ibu berusaha memperbaiki diri mungkin dia kurang melayani suami karena banyak wanita-wanita yang masih kalau bersolek itu kalau keluar rumah kalau keluar rumah masya Allah dicermin bisa satu jam dia keluar lihat kerudungnya eh warnanya nggak pas dia buka lagi kalau di hadapan suaminya nggak ngurus pas-pasan <laughs> ya dikatakan dasteran apa sudah ya Allah nggak rapi sama sekali kenapa karena dia merasa oh kan suami ana Ustaz udah tahu luar dalam ana dia nggak kau tetap harus menghormati suamimu maka istri yang mendapatkan suami kayak gini suami yang zalim berusaha memperbaiki diri doakan suaminya duduk sama suaminya minta nasihat ya ibu kan tahu suaminya yang zalim tapi duduk sama suami ngomong bang Abang mungkin ada nasihat buat Ana bang supaya Ana lebih baik. Oh betul, sini Ana sama ini. dia bang. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dia jadi baik nantinya. Kan ketika dia ngasih nasihat, orang itu kan malu mau nggak mau. Inti ngasih nasihat orang berbuat baik, lalu dia tidak melakukannya. Maka paling tidak ada perasaan malu dia kepada istrinya dan para suami hati-hati ya. Neraka itu tempatnya orang-orang yang zalim tempatnya orang-orang yang zalim. Ada berapa nama neraka dan siapa penghuni utamanya? Banyak nama neraka ya. Sebutan buat neraka ada jahim, ada sa'ir, ada sakor, ada lavo. Adapun siapa penghuni utamanya ya orang-orang kafir. Nah, Mengapa para pelukis dipanggil oleh neraka? Oh ya, berkaitan dengan gambar. Di masa dulu belum ada foto, yang ada gambar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat musawirin. Allah itu melaknat dan benci kepada orang-orang yang melukis dan menggambar. Dalam hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim banyak sekali hadisnya itu karena mereka menyerupai ciptaan Allah. Ini yang bernyawa. Melukis yang bernyawa. Silahkan kau lukis Subhanallah. Ini aturan dari dari Allah ya. Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan kepadamu kemampuan untuk melukis. Orang yang memberikan kepadamu seni untuk menggambar atau macam-macam. Tapi ada aturannya dalam Islam. Kau boleh melukis semua ciptaan Allah kecuali yang bernyawa. Kecuali yang bernyawa. Tapi muncul manusia-manusia liberal sama dia ente kenapa sih subhanallah kalau antum masuk ke perusahaan perusahaan ngomong sama antum ente masuk perusahaan nggak boleh pakai baju hitam harus baju putih kira-kira pantas antum tanya kenapa kok nggak boleh pantas antum tanya diusir antum orang daftar sudah ngantri yang daftar Ketika dikatakan ente harus pakai baju, siap saya pakai baju putih. Nah, alhamdulillah diterima saya, alhamdulillah diterima kerja di tempat itu. Antum akan bersyukur. Maka ketika ada aturan dari Allah, laksanakan. Kalau bicara hikmah, salah satu hikmahnya dia itu menyerupai ciptaan Allah. Allah nggak suka. Karena sebagian orang ketika melukis yang bernyawa, dia akan melihat Allah seperti aslinya. Ya. Bahkan lebih bagus dari aslinya. Nah, ada yang seperti itu. Maka akan diminta pada hari kiamat dia untuk meniupkan ruh. Itu yang berkaitan dengan gambar. Adapun foto, maka ada khilaf di antara para ulama. Yang satu menyamakan foto dengan gambar. Yang satu mengatakan tidak, foto nggak sama dengan gambar karena foto itu mengambil uh, gambar asli. Tapi sekarang sudah ada orang-orang yang mengedit foto Iya. Hati-hati. Karena memang kalau ikut pendapat yang pertama sama, karena edit foto itu sudah mulai merubah kan. Dia rubah macam-macam seperti ini. Kalau dirubah background ya nggak apa-apa, orangnya dirubah. Yang warnanya gelap, eh hey, tahu-tahu masya Allah jadi putih banget. Dia edit foto, maka hati-hati. Antum kalau foto makanya anak kadang kala ada orang habis usap kajian Ustadz Ustadz numpang foto ana ya Allah hati itu nggak kepingin jamaah ya, ana udah dinasehatin sama rektor kita di kampus itu ente Syafiq kata dia ente jangan foto-foto sama jemaah karena ada istilah Ustadz jadi artis eh, janganlah antum kalau Ustaznya keluar jangan difoto ana minta lah minta tolong ya walaupun anda mungkin melihat foto itu tidak seperti gambar tapi para ulama mengatakan foto itu kalau ada kebutuhan lah antum ada ibu-ibu, subhanallah ibu-ibu nih. Kau lagi kumpul kerjanya foto, ayo sini sini sini. Oh, anak lihat ngapain ini gitu. Coba berzikir istighfar, dapat pahala tuh. Maka tolong min husni islamil mar'i tarkuhu yakni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat lah. Kalau ada manfaatnya kiranya antum dapat foto sama anak bisa nakut-nakutin tikus di rumah hantum, ya nggak apa-apa antum foto sama anak antum taruh itu nggak apa-apa tapi kalau nggak ada faedahnya tobat yang bagaimanakah yang akan diterima oleh Allah tidak semua taubat diterima karena memang Allah itu tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Taubat yang diterima Allah adalah taubatan nasuha. Taubat yang bersih dari segala faktor-faktor luar lainnya. Yang murni untuk Allah Jalla Jalla. Ada orang tobat karena paksaan. Ada orang tobat karena nggak enak. Ente kenapa kok nggak minum? Aduh nggak enak sama istri anak tuh dia. Hey, eh, dia berhenti tapi bukan karena Allah jalla jalla, tapi karena karena nggak enak. Taubatan nasuha itu adalah tobat yang memiliki tiga syarat plus satu. Yang pertama dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia menyesali yang pertama, kemudian dia tinggalkan karena ada orang nyesal tapi tetap dilakukan. Ente kenapa sih? Kok tetap minum? Anak nyesel banget minum ini sebenarnya. Tapi tetap minum. Ya belum tobat. Ada orang yang main judi juga kadang kalah. eh ente kok nggak tobat ente? Ya, ya Allah, anak nyesel bener-bener nyesel sambil ngocok dia. Nyesel. Ente nyesel sambil ngocok gitu tinggalkan baru akan diterima tobatnya. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Berazam untuk tidak mengulangi. Namanya manusia, bisa jadi dia sudah niat untuk tidak ngulangin, tapi setelah seminggu ada orang-orang subhanallah, tobatnya itu sebulan, dua bulan, tiga bulan, tapi kembali lagi. Diterima nggak tobatnya? Diterima asalkan niatnya pada awal tidak ngulangin. Tapi kalau dia niat nantilah anak mungkin dua bulan lagi lah. Oh, dua coba dia mau ninggalkan sekarang nggak akan diterima. Tapi kan orang subhanallah inna nafsal ammaratum bisu. Antum niat tidak melihat perempuan di pinggir jalan. Niat nih. Insya Allah anak akan tundukkan pandangan. Antum tundukkan pandangan. Tapi kadang kala kan lihat Allah ya. Tobat, tapi tetap antum harus kembali kepada Allah. Karena orang-orang penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nggak ada orang yang nggak pernah berbuat dosa. Tapi Allah mengatakan tentang penghuni surga itu di surat Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Tuh, mereka itu ketika berbuat dosa, dosa besar pun atau dosa kecil, dia langsung ingat sama Allah dan dia kembali kepada Allah istighfar. Dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah dan dia tidak terus-terusan melaksanakan dosa itu. Artinya dia tinggalkan. Kalaupun dia harus balik, dia kembali lagi kepada Allah. Kalau berurusan dengan manusia, ingat taubatan nasuha yang berurusan dengan manusia harus ya harus minta maaf, minta dihalalkan ya. Seperti itu wallahu alam Kayaknya anak harus memilih pertanyaan jamaah ya. Apakah benar umur umat Islam adalah 1500 tahun Hijriah? Jadi tinggal berapa tahun lagi jemaah? Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya mata sa'ah Kapan kiamat? Apa kata dia ketika ditanya Jibril kapan kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il Kita sama ente sama-sama nggak tahu yang bertanya dan yang ditanya nggak lebih tahu. Kita sama-sama nggak tahu tentang hari kiamat. Jadi memang ada sebagian ulama, ulama dahulu juga yang mereka mempelajari tentang umurnya dunia ini dengan ilmu hitung tangan. Kan Rasul SAW mengatakan bu'ithu ana wasa'a kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Itu ada ilmu ilmu jari ya. Hitung-hitungannya. Wallahu alam akhirnya menentukan seperti itu. Nggak, nggak ada yang tahu jamaah. Nggak ada yang tahu. Dan kita nggak perlu memikirkan kapannya kiamat. Karena Allah sudah mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat itu dekat. Dan semakin dekat. Nabi ajak mengatakan seperti ini alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan masa kita? Kita lihat iklim dunia sudah berubah. Berubah. Di Amerika mereka kena badai yang selama 100 tahun belum pernah ada badai seperti itu. Kota Mekah, kota Madinah berubah. Indonesia kebakaran di Riau adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Katanya Kemudian kita lihat musim hujan yang nggak jelas, musim panas yang semakin panjang. Wallahu a'lam bishawab. Gempa semakin sering. Dulu jarang kita dengar gempa. Sekarang hampir tiap hari antum melihat berita ada gempa di sana, ada gempa di sana, ada gempa di situ. Gunung-gunung Merapi mulai hidup kembali. Di Jember ada dua gunung di sana. Yang satu Raung, yang satu Bromo. Sekarang lagi pada batuk-batuk dua-duanya orang berusaha untuk tidak membuat dia meledak manusia bikin apa bor di bor suatu saat Allah akan menghancurkan gunung itu dan itu tinggal dekat lagi waktunya insya Allah dan kita siap-siap antum nggak perlu tanya kapan kiamat apakah umurnya segitu yang antum perlu tanya apa yang anak udah siapin sih anak udah udah ngapain sih yang anak untuk kiamat itu Apakah kita tetap haruskan raka neraka walau kita sudah bertobat sebelum meninggal dunia? Semuanya akan melewati neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduka. Semua di antara kita kalian akan melewatinya, semuanya. Bagaimana melewatinya? Karena hatman ala Anda lupa ayat selanjutnya, tapi Allah sebutkan itu sudah ketentuan Allah melewatin sirot yang berada di atas neraka jahanam. Semuanya akan melewatin. Para ulama mengatakan, kenapa kok mereka harus melewati neraka jahanam? Itu sudah ketentuan Allah. Tapi mereka berusaha untuk melihat Allah itu alimun hakim. Allah tidak pernah menentukan sesuatu kecuali penuh ilmu dan hikmah. Ketika orang melewati neraka jahanam di situ dia akan merasakan nikmatnya surga. Ketika dia melihat orang-orang yang disiksa, ketika dia melihat tempat dia diselamatkan dari sana, maka kebahagiaan dia semakin sempurna. Tapi yang lewat di atas api neraka itu macam-macam. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kejapan mata, ada yang merangkak jamaah naudzubillah min semua akan lewat situ ada yang nyemplung dalam neraka jahanam Ingat yang melewatin sirot ini hanya orang-orang yang beriman. Orang kafir tadi dikatakan yauma yud'auna ila nari jahannam dorong mereka digiring menuju ke neraka jahannam. Enggak ada melewatin sirat. Maka orang yang melewatin sirat itu tergantung amalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman batta abihi amaluh lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang nggak bisa cepat melewatin sirat karena amalannya sedikit, nggak bakal dia cepat karena nasabnya. Karena anaknya seorang alim ulama, karena anaknya seorang nabi umpamanya, nabi alaihissalatu wassalam akan memberikan syafaat. Nah, tapi kepada orang-orang yang memang sudah diridai Allah dan Nabi diberi izin untuk memberikan syafaat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bagaimana kita merukyah diri kita yang sulit untuk istiqamah dalam kebaikan kadangkala orang melihat dirinya anak ini kok kurang kurang semangat sholat di masjid di rukyah dirinya bukan seperti itu jamaah pada hakikatnya ketika seorang muslim zikir pagi sore dia itu merukyah dirinya ketika dia zikir pagi sore Kemudian malam sebelum tidur dia berzikir, naik kendaraan dia berzikir, pakai baju dia berzikir, masuk kamar mandi dia berzikir, keluar kamar mandi dia berzikir, masuk pasar berzikir, masuk masjid berzikir, keluar masjid berzikir. Subhanallah. Ketika kita zikir itu sebenarnya adalah penjagaan buat diri kita dan antum bisa buktikan. Ketika antum jaga tuh wirid tiap hari itu, antum akan merasakan istiqomah. Jadi bukan antum duduk meruqyah diri sendiri atau datang ke ustadz-ustadz kayaknya anak perlu diruqyah nih. Kayaknya nggak ada tuh sahabat yang datang ke Rasul SAW. Rasul kayaknya anak perlu diruqyah nih. Ah, nggak seperti itu. Jadi kadang kadangkala ruqyah ini dibikin terlalu apa ya, terlalu berlebih-lebihan pintunya. Oke ruqyah itu memang ada dalam Islam dan Allah menurunkan Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa Syifa. Iya, Quran itu syifa penyembuh. Ya antum baca. Antum baca Al-Quranul Karim. Maka kiranya seperti itu. Jazakallah khair, Masya Allah. Nah, kapan syafaat diberikan? Apakah sebelum dimasukkan neraka atau sesudahnya? Sebelum dan sesudah. Ada orang-orang yang Allah kasih yang diterima syafaat Nabi kemudian dia masuk surga tanpa harus neraka. Tapi ada orang-orang yang masuk neraka dulu baru dikeluarkan. Dan ada orang-orang nanti yang minta sama Allah Subhanallah jemaah. Orang-orang soleh para nabi ya dan para alim ulama yang soleh yang dekat sama Allah para aulia Allah kelak mereka memiliki syafaat sebagaimana malaikat memberikan syafaat nanti mereka kan yang kalah mencari Diceritakan oleh sebagian sahabat nanti ada orang yang mencari di mana fulan ya Allah kok nggak kelihatan. Ternyata sahibnya ada di neraka. Suami istri bekerja. Jika penghasilan istri lebih besar dari suami minta, dari lebih besar dan suami minta berhutang, boleh istri mencatatnya sebagai utang. Boleh. Boleh. Dan ingat uangnya istri bapak-bapak uangnya istri. Nggak ada hak. Mahar itu haknya istri. Ketika sesuatu menjadi milik seseorang, bolehkah orang lain mengambil tanpa hak? Nggak boleh. Maka seorang suami ketika mau nggak ah, minta, ya minta dia. Kalau dia nggak mau berhutang, minta sama istrinya. Ngomong sama istrinya, dek, lah aku masa utang terus ya udah banyak utangnya. <laughs> Sekarang kasih lah umpamanya. Boleh, boleh. Memang hubungan suami istri ini kalau harmonis jemaah ya, mereka akan saling mencintai dan tahu akan saling membutuhkan. Hunna libasul lakum, antum libasul lahum. Ente bu, ente pakaian dan dia pakaian. Sama-sama kalian nggak akan bisa melepaskan diri. Kadang kala ada istri karena merasa suaminya sering utang, hmm, ente butuh sama anak, anak nggak butuh sama ente, bohong. Sama-sama butuh. Tapi kalau sudah hubungan di rumah tangga itu merasa satu tidak butuh dengan yang lainnya, mulai dia akan arogan biasanya. Istri atau suami? Ketika tahu si istri lebih banyak duitnya dan ngerasa suaminya, oh suaminya ini butuh sama duitku ini. Maka kadang kala si istri akan memerintahkan suaminya, nggak nurut sama suaminya, tidak patuh, dosa. Maka kalau berkata hutang-hutang nggak apa-apa dicatat, tapi nggak boleh pakai bunga. Nah nggak boleh riba, walaupun suami istri. kadang kala istri itu ada, ada istri pinjam suaminya bang nanti tambahin bang ya hei eh, kalau bayar minta tambahin riba itu jadinya nggak boleh Bagaimana hukum mendoakan saudara muslim kita untuk masuk neraka jahanam? Subhanallah. Ingat jamaah, barang siapa yang berdoa untuk saudaranya kebaikan, Ya. Ya Allah masukkan saudaraku ke surga, akan ada malaikat yang mengaminkan dan engkau juga seperti itu. Nggak tahu kalau mendoakan saudaranya masuk neraka jahanam. Allahu alam. Tapi enggak, insya Allah enggak. Ya. Allah mengatakan di surat An-Nisa, akhir surat An-Nisa, لا يحب الله الجهر bis-su'i القول إلا من ظلم. Allah tidak suka seorang itu mengeluarkan kata-kata yang buruk ya kecuali orang yang didolimi orang yang didolimi itu boleh mendoakan keburukan untuk orang yang mendolimi dia itu boleh tapi kalau kau berdoa buat saudaramu yang dolim kepadamu ya mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan sanksi kepada dia sesuai dengan amalan dia atau yang lebih baik adalah engkau memaafkan dan doakan kebaikan buat dia. Jadi kalau mendoakan supaya saudaranya masuk neraka jahanam, jangan. Seorang muslim itu lesel muslim billa'an wal ta'an wal fahish wal badi. Muslim itu ngomongnya enggak kotor, ya nggak kasar, enggak suka melaknat. Doakan kebaikan. Bayangkan Rasulullah SAW ketika Tufail Ad-Dausi datang. Tufail Ad-Dausi ini berdakwah ke kampungnya enggak sukses. Kalau orang kampungnya itu Qabilatul Daus itu menolak dakwah dia. Setelah bertahun-tahun dia berdakwah. Sejak Nabi di Madinah dia ke kampungnya, lalu sampai ke Madinah dia datang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna dausan qad abawa wa baga. Itu daus sudah qad aso, qad abawa aso. Daus ini dia nggak mau taat dan dia membangkang. Doakan kehancuran buat mereka. Bayangkan. Para sahabat pada ketakutan semua dia. Rasul SAW berdoa. Kata para sahabat, halaka daus. Hancur sudah daus. Kalau Nabi angkat tangan. Apa kata Rasul SAW? Allahumma di dausan wakti nibi. Allahumma di dausan nibi. Ya Allah berikan hidayah kepada kabilah daus. Dan datangkan mereka semua ke sini. Pulang Tufail berdakwah semua masuk Islam. Dan dibawa oleh Tufail menyupai Rasulullah SAW. Antum berusaha untuk mendoakan kebaikan buat surah antum. Sampai jam berapa jemaah? Kayaknya waktunya udah habis karena anak harus melanjutkan perjalanan ke ke Selipi ya dan Jakarta ini subhanallah. Ana malam-malam jam 10 ana pikir lancar, macet. Alhamdulillah kalau malam mungkin nggak mau kajian ya, tapi sekarang mau kajian maka anda minta maaf dicukupkan di sini.